Mau kita menjadi seorang mukmin dan itu yang baik ataupun kita menjadi orang-orang yang bermaksiat dalam kondisi kita sebagai orang-orang yang mukmin tentunya tidak kita inginkan. Baik itu seorang yang kafir Yang musyrik Semuanya sedang melakukan Perjalanan menuju kepada Rabbnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hikmahnya Sebelum kita Sampai kepada Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita Tentang jalan-jalan Keselamatan Keselamatan melalui para rasulnya melalui kitab-kitab sucinya yang diturunkan kepada kita semua itulah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita memberikan sarana kepada kita memberikan pengajaran kepada kita agar kita selamat nanti ketika kita berjumpa dengan Rabb Allah subhanahu wa ta'ala إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada manusia Di antara mereka ada yang bersyukur dengan petunjuk yang lurus tadi Menerimanya Menjalaninya Dan di antara mereka pula ada yang kufur tidak menerima jalan yang lurus tersebut. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sekali-kali manusia itu sangat melampaui batas merasa dirinya sudah cukup sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Rabb kita. Wa ilaihil masir, kepadanya tempat kembali. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar Maka ambillah ibrah pelajaran Wahai orang-orang yang memiliki ulil absar Orang-orang yang bisa berpikir Yang memiliki akal Ulil albab Tentunya kita orang-orang yang mukmin masuk ke dalam golongan orang-orang yang ulil absar. Ma'asyir al-muslimin jama'a rahimakumullah Oleh sebab ini perlu pentingnya memberikan peringatan-peringatan Karena Nabi SAW diutus basira wa nadhira Nabi SAW diutus untuk memberikan peringatan dan sekaligus memberikan kabar gembira tentang kehidupan yang abadi nanti, peringatan dari sesuatu yang abadi pula, sesuatu yang menakutkan bagi kita itu api neraka yang abadi. Diberikan peringatan-peringatan untuk kita menjauhinya dengan cara kita menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan, yang Allah larang, dan juga memberi kabar gembira tentang kenikmatan sorga dengan apa yang ada di dalamnya yang abadi pula. Nabi SAW pun memberikan peringatan tidak hanya kepada umatnya ini secara keseluruhan juga kepada manusia dan Nabi pun juga sangat memperhatikan kepada keluarganya Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijara Wahai sekalian orang-orang yang beriman Ku anfusakum wa ahlikum naro Peliharalah Diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Yang bahan bakarnya api neraka itu dari manusia dan bebatuan Nabi saw dalam riwayat yang sahih dalam kitab Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan saida Rasulullah saw alaihi wasallam ala safa Rasulullah naik ke atas sofa dan memberikan peringatan kepada keluarga karib kerabatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat As-Su'ara ayat 214. Wa andir asiratakal akrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nabi pun naik ke sofa. Kemudian Nabi mengatakan, Ya ma'as, ya ma'asarul Quraisy, Wahai sekalian kaum Quraisy atau kalimat yang semisalnya. Istaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Tebuslah diri-diri kalian Aku tidak mampu untuk menyelamatkan li menyelamatkan kalian dari siksa Allah sedikit pun. Ya Abbas Ibn Abdul Muttalib La ugni anka binallahi syai'an Wahai Abbas Putra daripada Abdul Muttalib Aku tidak mampu menyelamatkan kamu dari siksa Allah sedikitpun. Ya Safiyatu binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ugni anki minallahi syai'an Aku tidak mampu menyelamatkan engkau dari sisa Allah sedikit pun Ya Fatimatu Binta Rasul binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam La ugni anki minallahi syai'an Aku tidak dapat, tidak sanggup Menyelamatkan engkau Dari siksa Allah sedikit pun Salini mali Salini mali Masyikti Mintalah dariku hartaku apa yang engkau kehendaki La ugni anki minallahi syai'an Aku tidak mampu menyelamatkan engkau dari siksa Allah sedikit pun Ma'asyiral muslimin. Dari sini kita bisa melihat tidak orang tidak ada yang bisa selamat dari siksa Allah kecuali dengan amalannya. Nabi SAW pun tidak mampu menyelamatkan pamannya, tidak mampu menyelamatkan bibinya, tidak mampu menyelamatkan pula putrinya sendiri dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan amalannya mereka bitauhid wa ikhlasillahi ta'ala fil ibadah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah mengikhlaskan seluruh peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wala ahsab wala ansab tidak karena sebab kedudukan tidak sebab karena keturunan ma'asyiral muslimin yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita fima amara bihi kita mentaatinya pada apa yang Allah perintahkan kita mentaatinya menjalaninya wal intiha dan menahan diri dari apa yang Allah Subhanahu melarangnya itulah yang bisa menyelamatkan seorang itu dari siksa Allah Subhanahu wa taala oleh sebab ini di dalam hadis ini pula menunjukkan bahwasannya tidak ada yang mengandalkan Tidak ada yang bisa menyandarkan dirinya kepada Nabi Di dalam menyelamatkan diri dia dari siksa Allah Kecuali dengan amal-amal solehnya Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah Sayyidul mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu para nabi, para rasul adalah Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah SAW telah memberikan pengajaran kepada kita tentang hakikat keselamatan di akhirat nanti yaitu keselamatan dengan amal-amal soleh kita agar kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat jauh dari kesyirikan dan sekaligus membawa amal-amal saleh al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala anak-anak atau harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan dunia dan itu benar. Wal salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Tapi ingat amal saleh yang terus-menerus yang berkekalan amal saleh tersebut sesuatu yang lebih baik di sisi Allah sebagai bentuk pahala dan sesuatu yang sangat diharapkan. Itulah yang kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ahyasabul insanu allan najma idhamah. Bala qadirina an nusawwiya banana. Allah bersumpah dan itu hak Allah. Bersumpah dengan makhluknya dan itu boleh. Sedangkan kita tidak boleh. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Dan juga Allah bersumpah dengan jiwa yang sering-sering yang suka menyesali dari dirinya sendiri. Apakah manusia menyangka kami tidak bisa mengumpulkan tulang belulang mereka yang telah bercerai-berai di alam kubur. Tentu bahkan kami bisa menyusun dengan sempurna jari-jari jemari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah balil insanu bahkan manusia itu terus menerus di atas kedurhakaan kepada Allah Terus menerus mereka durhaka kepada Allah Oleh sebab ini Masya Allah Peringatan-peringatan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya Menjadi ibrah pelajaran bagi kita Tidaklah keselamatan itu Kecuali di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjauhi kemaksiatan Nasihat telah kita berikan di setiap Jumat baik oleh khatib-khatib yang lain maupun di tempat-tempat tertentu diadakannya pengajian dan yang sejenisnya semua itu dalam rangka memberikan peringatan untuk diri kita dan untuk kita semuanya orang-orang yang berakal orang-orang yang ulul albab ulul absar Ulun nuha tentunya bisa mengambil daripada nasihat-nasihat tersebut dijadikan sebagai pelajaran untuk dia akan memperbaiki dirinya, menyayangi dirinya untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat kami ini. Banyaklah kita beristighfar kepada Allah dari segala kesalahan kita dan dosa. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبد ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah Berkaitan dengan ketergantungan seorang kepada Nabi Atas keselamatan dia di akhirat nanti Tetapi ketergantungan itu tidak dibarengi dengan amal-amal soleh. Perkara yang kosong. Perkara yang tidak akan beri manfaat kepada orang tersebut. Mereka mengharapkan syafaat dari para nabi. Mereka mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tetapi mereka tidak menjalani ketaatan kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Mereka berharap demikian, tetapi mereka tidak menjalani apa yang ajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Oleh sebab ini maasirul muslimin jamaah rahimakumullah pada khutbah yang kedua ini kami mengulangi sedikit mengingatkan pentingnya adanya peringatan-peringatan kepada kita. Bahkan dalam satu riwayat dari hadis yang kita sebutkan tadi. Nabi pun memberikan peringatan kepada turunan Bani Abi Manaf. Ya Bani Abi Manaf, la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai turunan Bani Abdi Bani Abdi Manaf, aku tidak mampu menyelamatkan kalian dari siksa Allah sedikitpun. Oleh sebab ini fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sering-seringlah kita memberikan peringatan kepada orang lain dengan cara yang hikmah, dengan cara memberikan ilmu kepadanya. Kita berdakwah secara kecil-kecilan semampu kita yang kita pahami. Karena kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menyelamatkan orang lain dan diri kita pun sekaligus. Itulah menjadi tujuan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membimbing kita ke jalan yang lurus. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته